Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jaman sekalian rahimani Warahimakumullah Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki bekal yang terbaik yang akan kita bawa kelak insyaallah Allah itu agama kita Karena tidak ada yang kita andalkan Yang bisa kita andalkan Saat kelak kita menghadap Allah Kecuali agama yang kita bawa Dan tidak ada cara kita untuk memperbaiki kualitas Agama kita kecuali dengan cara kita senantiasa untuk menambah sisi ilmu yang memang sesungguhnya ilmu adalah kebutuhan kita semuanya dan kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali kita menyempatkan diri untuk duduk mantalaah apa yang menjadi ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang Nabi kita sendiri mengatakan innamal ilmu bitta'allum Sesungguhnya yang namanya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Tidak bisa atau tidak ada istilah dalam kisah para ulama apa yang dikatakan oleh orang-orang sufi diantaranya yaitu ilmu laduni ilmu yang didapatkan dengan tiba-tiba yang tidak melalui proses belajar. Tidak ada ceritanya para ulama yang sampai menjadi alim berilmu kecuali diawali dari awal belajar, proses belajar hingga menjadi seorang ulama. Memang berbeda antara caranya para ulama dengan caranya orang sufi. Prinsip dari awal berbeda. Kalau para ulama ilmu itu adalah apa yang diwariskan Nabi. Innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafirin. Sesungguhnya para ulama itu adalah waris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Barang siapa yang dia mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Karena, kalian sehebat apapun amal yang kita lakukan tanpa kita berangkat dari ilmu nggak akan dinilai oleh Allah Taala. Karena ingat amal kita akan diterima Allah syaratnya pinten yang pertama ikhlas, kedua itiba. Untuk kita bisa itiba ini nggak bisa kecuali dengan ilmu. Bagaimana kita akan mengatakan saya mengikuti ajaran Allah, saya mengikuti ajaran Rasulullah kalau kita tidak tahu ilmunya? Tidak mengetahui tentang ilmunya, dalilnya, dasarnya, mana tempat pijakannya. Sehingga sebat apapun amalan kita, maka tidak akan dinilai oleh Allah kecuali dengan ilmu. Oleh karena itulah <clears throat> Tidak bisa tidak kecuali mesti kita ini belajar ilmu. Beda dengan orang-orang sufi, Mas kalian. Kalau sufi di antara kaidahnya ilmu itu langsung dibisikkan dari Allah taala. Akhbarani qalbi an rabbi. Hatiku mengatakan kepadaku yang hatiku langsung mendapatkan khabar ini dari Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Oleh karena itulah bicara agama tanpa dalil. Tidak perlu mengambil dalil sama sekali. Ajaran syekhnya, ajaran ustadznya itulah dalil bagi mereka. Dan syekhnya mengambil ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dialog dengan orang-orang sufi nggak ada kaidahnya. Kaidah ilmiahnya nggak ada. Beda dengan para ulama yang mereka memiliki kaidah ilmiah, patokan-patokan yang mesti untuk diperhatikan ketika mesti kita ini bicara agama. Oleh karena itulah di kalangan sufi guru atau syekhnya seperti nabi dan muridnya seperti mayit. Tidak bisa apa-apa. Kecuali harus membenarkan dan manut sang guru. Aib besar kalau sampai membantah sang guru. Oleh karena itulah termasuk antara turunannya adalah akidah wali. Kalau orang sudah dikatakan wali, itu sudah nggak bisa lagi dinilai dengan syariat Kayak apapun rusaknya, menyimpangnya, pecatnya, pemikiran dia semerawutnya nggak bisa dinilai dengan syariat Allah Subhanahu Dan kayak apapun rusaknya orang ini waktu hidup, ketika sudah mati, ketika dia kini sebagai wali, kuburannya akan menjadi makmur, sangat banyak dikunjungi orang untuk meminta tabaruk atau untuk bertabaruk yaitu mencari berkah dan meminta berbagai macam hajat itu yang ada di kalangan orang-orang yang mereka telah kerasukan akidah wali sehingga beda antara wali dalam pembicaraan Quran dan Sunnah dengan wali dalam konsep orang-orang yang menyimpang. Kalau wali dalam pembicaraan Quran dan Sunnah Wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Semakin tinggi derajat kewaliannya, semakin sempurna iman tauhidnya dan semakin sempurna nilai ketakwaan ketaatannya kepada Allah taala. Tapi kalau sufi enggak, semakin tinggi derajatnya semakin lepas dari syariat. Syariat, marifat, hakikat, semakin tinggi derajatnya, semakin lepas dari syariat. Sehingga bisa bicara bebas tanpa batas lagi eh, berkaitan dengan ikatan-ikatan syariat tersebut. Mas sekalian melanjutkan pembicaraan kita dari Asma Allah Al-Husna yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian semakin difahamkan tentang siapa itu Allah yang kita sembah jangan sampai terhadap sesembahan kita sendiri asing, nggak faham, aneh. Ditanya siapa sesembahanmu, nggak bisa menjawab apa-apa. Sedangkan Allah Swt sudah memperkenalkan dirinya kepada kita semuanya di antaranya melalui nama-nama dan sifat-sifat. Dan seperti yang telah kita sampaikan juga bahwa Berkaitan dengan Asmaul Husna, jangan sampai sekedar menjadi wiritan, zikiran yang tidak pernah ada usaha untuk memahami dari nama-nama yang Allah telah kenalkan kepada kita. Karena yang paling penting itu adalah bagaimana kita memahami setiap nama tersebut lalu melahirkan ubudiyah, melahirkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dijiwai dengan pemahaman kita terhadap asma Allah al-husna. Yang kata Al-Imam Ibnu Qayyim, al-mahabbatu wa syauqu tabi'un limarifati wal ilmi bi. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat ditentukan dengan sejauh mana kita mengenal dan berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Falamma kanat ma'rifatuhu atam apabila pengetahuan dia tentang Allah itu semakin sempurna kanat mahabbatuhu akmal maka kecintaannya kepada Allah pun semakin sempurna dan puncaknya Bapak sekalian Semoga seperti yang dikatakan Rasulullah SAW di detik-detik akhir kehidupan kita, kita berada di antara suasana man ahabbah liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah Ta'ala, maka Allah pun suka bertemu dengan dia. Hadis ini Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana agar saat detik-detik kita waktu menghadap Allah untuk berpisah dari dunia ini atau akhir dari kehidupan dunia kita ini bisa dalam suasana ada kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ditentukan pada perjalanan sebelumnya. Ini sekarang-sekarang yang kita sedang lalui. Barang siapa yang hari-hari kehidupannya ada kerinduannya kepada Allah, ada kenyamanannya bersama dengan Allah, ada ketenangannya bersama dengan Allah, maka sangat berharap mudah-mudahan waktu detik-detik akhir kehidupan kita benar-benar kita bisa memiliki kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kata Al-Imam Ibnu Kathir "Man asya 'ala syai' mata alih Bagaimana dia menjalani kehidupan seperti itulah dia akan mengalami kematian. Sehingga orang yang mereka hidupnya senantiasa ada kerinduan kepada Allah Ta'ala. Maka diharapkan sangat berharap mudah-mudahan di detik-detik terakhir kehidupannya seperti kehidupan dia dia sebelumnya ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, ungkapan orang-orang telah mencapai tingkat dalam kehidupan mereka itu ada ketenangan bersama dengan Allah diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu laisa lil mu'min rahatuhu duna liqa'illah faman kanat rahatuhu fi liqa'illah faka'anna qad kata beliau laisa lil mu'min bagi seorang mukmin orang yang hatinya telah dipenuhi dengan hiasan iman dia telah tertanam rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dia telah tertanam keyakinan-keyakinan tentang yaumul akhir laisa lil mu'min rahatuhu duna liqa'illah tidak ada bagi seorang mukmin ketenangan hidupnya itu kenyamanan hidupnya itu melebihi pertemuan dia dengan Allah taala yang membuat dia sangat nyaman adalah saat-saat dia bertemu dengan Allah sasa dia ini uh, bertemu dengan Allah taala faman kanat rahatuhu fi liqa'illah barang siapa yang kehidupan dia itu rasa nyaman tenangnya itu saat bertemu dengan Allah fa akan fakaanna qad maka dia telah sampai pada tujuan hakikat iman Oh sekalian, hari-hari kita di antara saat-saat kita bertemu dengan Allah, contoh saat kita salat, saat kita baca Quran, saat kita wirid dan, eh, dan kepada Allah Ta'ala. Kalau dalam perkara-perkara seperti ini kita bisa merasakan nyaman, tenang, dan saat kita mengingat Allah, begitu mengingat Allah kita tenang ada rasa nyaman. Maka telah sampai dia pada tujuan iman. Dan begitulah kehidupan seorang mukmin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulub fa tatma'innul qulub innu qulubuhum ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah Ta'ala, ingatlah dan ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Barang siapa yang hatinya telah sampai pada tingkatan bisa tenang saat dia berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dia telah sampai pada tujuan iman. Ketika dia terkena musibah, lalu dia beringat kepada Allah Ta'ala, hatinya tenang. Saat dia terancam dalam keamanan, lalu dia ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Karena bersama dengan Allah, keyakinan dia bersama dengan Allah membuat dia merasa aman. Maka kata Nabi, ketika saat di gua Thur dan orang-orang Quraisy yang memburu beliau telah ada di mulut gua, yang kata Abu Bakar sanya dia ngelongok sedikit aja dia akan melihat keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Bakar meneteskan air mata. Apa kata Nabi? Ya Abu Bakrin, ma Nuka, uh, eh, bisnaini Wawa, Tali thalithuha. Ya Abu Bakar, apa sangkaan Anda terhadap dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? La tahsan, Inallaha ma'ana. Jangan sedih wahai saudaraku, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ah, yang membuat tanahnya seorang mukmin saat dia mengingat bahwasanya Allah bersama dengan kita. Sehingga hatinya kembali menjadi tenang karena dia sedang bersama dengan Allah yang melindungi, yang merantasi, mencukupi segala-galanya di tengah musibah yang sangat menyedihkan. Lalu dia ingat Allah SWT menjadi tenang. Ah, orang yang hatinya bisa tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Saat dia selantiasa kembali mengingat Allah, maka dia telah sampai pada tujuan iman. Karena berarti dia sangat memahami tentang kesempurnaan Allah Swt dan mudah-mudahan itu yang nanti akan dibawa saat detik-detik terakhir kehidupan kita. Maka orang seperti ini kebersamaan dia dengan Allah dunia dan sisinya itu sekedar pelengkap saja. Artinya kehilangan itu semuanya bagi dia cukup dia bersama dengan Allah Ta'ala. Bisa digantikan dengan kebersamaan Allah dengan dirinya. Sebaliknya, orang yang bersamanya dunia dan seisinya, tapi dia kehilangan Allah, maka dunia sisinya nggak bisa menggantikan kehilangan Allah dari hati dia. Itu yang dikatakan oleh para imam atau para ulama. Maka seorang uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia pernah punya ungkapan, Inna lil imani syara'i wa fara'id wa huda dan wa, wa hada dan wa sunanan. Iman itu memiliki syara'i, syariat, faraid, kewajiban-kewajiban, hududan dan memiliki batas-batas. Wa sunanan memiliki sunah-sunah. Faman istakmalaha faqad istakmal iman. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Barang siapa dia menyempurnakan syariat iman, kemudian ah, kewajiban-kewajiban uh, iman, batas-batas iman, sunah-sunah iman, maka berarti dia telah menyempurnakannya. Barang siapa yang dia belum menyempurnakan ini, maka dia belum menyempurnakan iman. Semakin iman sempurna, semakin dia wujudkan cabang-cabang iman yang semakin banyak. Kata beliau, fa'in Aish, kalau umurku masih panjang, fasa fasa fasa unabbiukum hatta ta'malu biha. Kalau umurku masih panjang, akan aku terangkan itu cabang-cabang iman, sunah-sunah iman, kewajiban-kewajiban iman, sehingga kalian bisa melakukannya, bisa mengamalkannya. Wa in amut, ini yang penting, kalau saya mati, fama alaikum bisuhbatikum fama ala bisuhbatikum biharis. Kalau aku mati, fama ana bisuhbatikum biharis. Aku pun tidak terlalu ambisi untuk berkawan dengan kalian. Karena sudah mencukupkan aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hatinya seorang mukmin ketika dia telah sampai pada tingkat ini keyakinan dia kerinduan kecintaan dia kepada Allah Ta'ala. Yang sebelumnya Rasulullah SAW pun telah punya ungkapan. Setiap Nabi ketika mau meninggal, ini lam alaisa nabiyum, laisa nabiyun, tidaklah seorang Nabi itu idha yukbab, ketika dia mau meninggal, dicabut nyawanya, hatta yara mak'adahu fil jannah kecuali dia akan dilihatkan kepadanya tempatnya di surga. Kemudian summa yuhayyar, lalu dikasih pilihan untuk tetap bersama dengan keluarganya, temannya, bersama dengan dunia, diperpanjang di dunia, atau dia kembali kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi apa? Ar-Rafiqal A'la, Ar-Rafiqal A'la ini memilih untuk bersama dengan teman yang sangat agung, berdampingan dengan Allah yang maha mulia, sehingga Nabi pun lebih memilih untuk ya ini bersama dengan Allah Ta'ala. Pas sekalian, ini orang terasa pada tingkat kerinduan seperti itu. Dan sekali lagi, bahwa kecintaan dan kerinduan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala mengikuti sejauh mana pemahaman dia, keyakinan dia, dan pemahaman dia yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Bukan semakin tinggi tingkat derajat kewaliannya, semakin bahkan menyatu dengan Allah sampai kemudian bersesumbar saya ya Allah, Allah ya saya sudah menyatu Allah dengan dirinya, manil mukallaf, maka mana yang uh, terbebani dengan syariat. Karena telah dia menyatu dengan Allah. Dia ya Allah, Allah ya dia. Maka tidak lagi terlepas, maka tidak lagi terbebani dengan syariat. Inilah yang ada pada kaum sufi yang sangat menyesatkan dalam kehidupannya. Mari kita lihat sekalian nama Allah As-Sami. Di antara nama Allah adalah As-Sami. Allah mendengar dan Allah pemilik pendengaran. Wa huwa ismun taqarrara wuruduhu fil Quran. Nama ini diulang-ulang dalam Al-Quran itu sekitar min khamsina maudhi'an di 50 tempat yang menjelaskan tentang nama Allah Sami dalam banyak ayat kira-kira ada 50-an tempat yang menyebutkan nama Allah As-Sami. Satu di antaranya dalam surat Al-Mujadalah. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basirun. Qad sami Allah, Allah telah mendengar. Qaulallati tujadiluka orang yang membantahmu ya Muhammad, yang mendebatmu ya Rasulullah sallam fi zaujiha tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah dan Allah telah mendengar keluhan wanita ini dan wanita ini telah mengeluhkan permasalahannya kepada Allah taala wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua innallaha samiun basirun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat Terus sekalian ayat ini kisahnya adalah ada seorang sahabiat Khawlah bintu Salabah dia mengadukan tentang suaminya berkaitan dengan masalah zihar. Zihar itu menyamakan punggung istrinya dengan ibunya. Dan ucapan ini melazimkan haramnya dia mempergaul istri karena menyamakan istri dengan ibunya. Yang ibunya haram untuk dinikahi. Ah, orang yang melakukan dihar kepada istrinya itu tidak boleh lagi mempergali istrinya kecuali dia telah membayar kafarat. Kafaratnya satu membebaskan budak. Tapi kalau di sini nggak ada budak kayaknya, Pak. Yang kedua puasa dua bulan berturut-turut. Puasa dua bulan berturut-turut. Kayak orang yang jima di bulan Ramadan dengan sengaja, penuh dengan kesadaran. Adapun kalau jimatnya nggak sengaja di bulan Ramadan nggak kena kafarat. Tapi kalau sampai nggak sengaja kok lali kabeh, ya kayaknya kebangetan. Orang yang mereka jimat di bulan Ramadan di siang hari, maka dia kafaratnya di antaranya dua puasa dua bulan berturut-turut itu nggak boleh pedot kecuali ada udur syari. Udur syari itu artinya dia umpamanya sakit sehingga dia mesti nggak bisa berpuasa atau yang lainnya. Tapi kalau hanya sekedar nggak berpuasa tanpa ada alasan satu hari dia putuskan diulang lagi dua bulan berturut-turut sehingga ini diantara hukuman orang yang mereka sengaja jima di siang hari. Nah, dihar seperti itu juga. Kemudian atau memberikan makan kepada 60 orang miskin. Intinya ini berkaitan dengan kisah seorang wanita yang mengajukan kepada Nabi SAW tentang masalah suaminya. Ah, kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu al-aswat segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala wasi'a sam'uhu al-aswat yang pendengaran Allah mencakup segala suara segala suara laqad ja'at al-mujadilatu ila nabi sallallahu alaihi wasallam takallamahu telah datang seorang wanita yang uh, mendebat Nabi SAW tentang suaminya. Dia berbicara kepada Nabi. Wa ana fi nahiyatin minal bait. Waktu itu aku di salah satu pojok rumah. Ma asma'u ma Aku yang di aku yang di pojok rumah yang sangat dekat Ya ini posisinya antara aku dengan perkataan wanita kepada Nabi ini. Aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh si wanita ini. Saya tidak mendengar. Fa'anzalallahu azza maka turun ayat Allah qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Innallaha samiun basirun. Maka kata Aisyah pun tabarakalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Maha tinggi Allah yang ada di atas arus Sedangkan wanita ini mendepat di bumi dan Allah mendengar perkataan yakni wanita ini kepada Nabi sedangkan aku yang di sebelah kamar tidak mendengar apapun apa yang dikatakan wanita tersebut. Tapi Allah yang ada di atas ars ini sangat jelas mendengar perkataan wanita ini yang sedang berbicara dengan Rasulullah SAW. Intinya Aisyah hanya ingin menekankan kepada kita bahwa pendengaran Allah itu mencakup segala sesuatu. Wasi'a sam'uhu kulla syai'in. Pendengaran Allah meliputi segala sesuatu, segala suara, sehingga tidak ada bedanya. Suara itu dilirihkan atau dikeraskan, maka semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, Mas kalian, dikatakan bagi Allah tidak berbeda. Bagi Allah tidak berbeda. As-Sami Alladhi yasma'u jami'al aswat al ikhtilafil lughat. Nama Allah As-Sami itu Allah dat yang Maha mendengar segala suara dengan segala macam perbedaan bahasa. Dengan segala macam perbedaan ini bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa ini barat timur, maka semua ungkapan bahasa didengar oleh Allah dan difahami oleh Allah taala. Satu satu waktu di satu waktu semua manusia meminta kepada Allah dengan ungkapan bahasa apapun itu didengar oleh Allah dan benar-benar mereka ya ini Allah mengetahui setiap permintaan yang meminta tanpa tercampur-campur dengan suara yang lainnya. Sehingga pendengaran Allah seperti itu. Kalau seandainya satu masjid ini umpamanya mendemo, takmir umpamanya. Terus semuanya yang ceruit, ngomong semuanya. Kira-kira Pak Tamir bisa mudeng nggak omongannya semuanya itu? Semuanya bicara di waktu yang sama bicara semuanya, minta mempunyai permintaan, itu yang mendengarkan gak bisa. Itu masih satu jombor semuanya. Apalagi satu Madura, satu Jawa, satu Kalimantan, Dayak, semuanya bicara dengan bahasa masing-masing. Semakin gak bisa kita dengar apa yang dimaksudkan. Tapi Allah mendengar semua suara para hamba dengan berbagai macam bahasa apapun tanpa ada yang keliru dan bagi Allah sama. Hamba ini mau teriak-teriak, hamba itu mau lirih dalam suaranya, Allah Subhanahu wa taala sama mendengar semuanya. Sawaun minkum man asarral qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bilaili wa saribun binahar. Allah katakan sama saja bagi kalian yang melirihkan suara, yang mengeraskan suara, yang bersembunyi di kegelapan malam, yang terang-terangan berjalan di siang hari yang terang. Tidak ada bedanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar segala suara dan Allah melihat segala apa yang dilakukan manusia walaupun dilakukan di kegelapan malam, yang sangat yang sangat gulita di bawah sena, di bawah longan apa? Di kolong amben sudah gelap gulita di bawah longan lagi maka Allah melihat tanpa ada perbedaan sama sekali. Ini adalah pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ayat yang Allah katakan laisa sini syai'un wa wasami'ul basir. Berarti tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kami siri syai'un. Tidak serupa dengan Allah taala. Oleh karena itulah sekalian telah kita sampaikan apapun yang kita bayangkan tentang Allah pasti keliru. Apa yang kita gambarkan tentang Allah pasti keliru. Makanya cara kita beriman apa yang Allah beritahukan kepada kita bagaimana kemarin cara bagaimana cara kita mengimani apa yang Allah beritakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Allah mendengar dengan pendengarannya Allah melihat dengan penglihatannya Allah berjalan dengan kakinya Allah yaitu memegang dengan tangannya Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata, Allah punya ini telinga. Bagaimana cara kita mengani ikhwan? Kita mengimani seperti yang Allah kabarkan kepada kita tanpa tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena memang Allah telah menegaskan Allah tidak sama dengan apapun tanpa kita melakukan tahrib, penyimpangan makna, karena tidak ada yang mengarahkan penjelasan ke sana. Jangan kita ngarang-ngarang sendiri, oh ini maksudnya adalah ini, tanpa ada penjelasan. Tanpa kita menggambarkan bagaimananya. Kenapa? Hah? Tanpa kita menggambarkan bagaimananya. Kenapa ya kawan? Karena kita tidak bisa menggambarkan sesuatu kecuali pertama melihat barangnya, kedua melihat yang serupa, ketiga mendapatkan info yang akurat dari orang terpercaya. Dan ini nggak ada semuanya. Maka kita mengimani tanpa menggambarkan bagaimananya dan tanpa menolak. Kenapa ikhwan? Tanpa melakukan penolakan. Oh enggak ya Allah, enggak mungkin kamu begitu. Kenapa ikhwan? Bagaimana kita menolak sedangkan Allah sendiri yang telah menghabarkan dirinya tentang diri Allah Ta'ala. Maka mengimani, menetapkan dalam mengimani apa yang Allah telah sebutkan tentang dirinya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa merubah maknanya, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa melakukan penolakan. Ini cara mengimani apa yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang anda gambarkan tentang Yang anda bayangkan tentang Allah Maka itu gambaran yang pasti salah Karena Allah tidak serupa dengan apapun Dan ini menyelisih kaidahnya orang-orang yang menyimpang dalam meng dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Taala. Wa wasami'ul basir Sedangkan Allah zat yang mendengar lagi maha melihat. Wa id yarfau Ibrahimul qawaida minal bait. Lihat yang lainnya contohnya lagi. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim dia selesai membangun Ka'bah. Wa Ismail bersama dengan Ismail. Rabbana taqabbal minna ya Rabb, terimalah apa yang telah aku lakukan Innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya yang zat yang mendengar lagi maha mengetahui. Sekalian, di antara kaidah dalam kita beramal, setelah kita beramal, yang sebelum beramal kita sudah berusaha sekali. Bagaimana amalan kita ini menjadi amal yang diterima Allah Ta'ala. Bagaimana kita berusaha untuk ikhlas. Bagaimana kita untuk berusaha, berusaha untuk itiba. Ini sebelum kita beramal. Bagaimana sebelum kita beramal betul-betul menata hati kita dan menata ilmu kita supaya amal ini ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Karena berapa, berapa betapapun banyaknya amal kita dan betapapun besarnya amal kita, tapi kalau tidak ada keikhlasan tidak diterima Allah Ta'ala nyumbang masjid sampai miliaran bahkan sampai menyentuh triliun umamanya. Tapi nggak ikhlas, nggak diterima Allah Taala. Seorang muslim bagaimana dia menata sebelum dia beramal bisa ikhlas dan amalnya bisa mencocoki syariat. Tapi kalau sudah beramal, walaupun bagaimana sempurnanya usaha dia secara maksimal agar amal itu diterima, setelah beramal ada kekhawatiran ada kekhawatiran kalau-kalau amal yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dan itu sifat seorang mukmin. Sehingga orang seperti ini sekali lagi sekalian tidak akan dihinggapi oleh sikap ujub. Sikap dia berbangga diri. Melihat dirinya itu posisi yang sangat luar biasa. Orang mukmin tidak akan terhinggapi penyakit ujub. Maka minta maaf, nggak ada orang mukmin yang sampai pada derajat wali yang mengeklaim dirinya itu wali. Kamu hati-hati loh sama saya. Saya ini wali dari wali-wali Allah. prep, Gak ada wali itu mengumumkan diri, gak ada. Allah yang katakan falatusaku angfusakum. Jangan kamu memuji diri kamu sendiri. Allah lebih tahu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tidak ada wali mengatakan dirinya wali nggak ada kecuali wali syaitan. Rapercoyo, percaya tak tutup ke ini kesaktian saya. Oh, standar wali bukan saktinya. Sakti bukan standar wali. Wali itu berkaitan dengan iman dan takwanya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tinggi tingkat kualinya, semakin dia rasa takutnya kepada Allah semakin sangat tinggi. Mas kalian, setelah kita beramal harus ada kekhawatiran. Dia itu sifatnya mukmin. Walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum washilatun. Orang mukmin itu kalau sudah bicara soal amal, dia akan berusaha untuk memperbanyak amal dan berusaha untuk ya ini meningkatkan kualitas amal. Kualitasnya diusahakan maksimal dan amalnya diusahakan banyak. Itu jiwa seorang mukmin. Tapi bersama dengan banyaknya amal dan kualitas yang telah dia siapkan sebaik-baiknya itu ada kekhawatiran seandainya amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim saja membangun Ka'bah itu dengan perintah Allah taala. Dan kita tidak meragukan tauhidnya Ibrahim, keikhlasan Nabiullah Ibrahim Alaihissalam yang telah diuji oleh Allah dengan ujian yang sekian banyak berhasil semuanya. Lulus sampai Allah gari imamul muwahidin, imamnya ahli tauhid, tapi toh Walaupun Ibrahim telah sampai pada tingkatan yang sangat tinggi dalam keimanan, dia ketika setelah beramal membangun Ka'bah yang jelas-jelas amalnya itu adalah karena Allah, karena dan perintah Allah, Ibrahim masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, ampun ya Allah, terimalah apa yang telah aku lakukan. Terima ya Allah, terimalah apa yang telah aku lakukan ya Allah. Ada har ada kekhawatiran. Ada kecemasan. Seandainya tidak diterima amalnya, sehingga berharap sekali agar Allah kiranya menerima amal yang telah dia lakukan. Ini adalah jiwa seorang mukmin berkaitan dengan amal yang dia lakukan. Innaka antas samiul alim. Ini yang menjadi pembicaraan sungguhnya kepada Allah dan yang mendengar lagi Maha mengetahui. Allah As-Sami. Nah, itu beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan nama Allah itu As-Sami ada dalam Al-Qur'an diulang sampai kira-kira ada di 50 tempat. Dan seperti yang telah kita sampaikan tadi bahwa Allah mendengar suara meliputi semua suara dengan berbagai macam bahasa. Maka dikatakan bahwa uh, makna Allah Subhanahu wa taala As-Sami' Allah mendengar itu yang pertama sam'un yata'allaqu bil masmu'at fayakunu maknahu idrakus saut mengimani nama Allah As-Sami bahwa Allah zat yang mendengar itu yang pertama artinya kita mengimani bahwa pendengaran Allah itu meliputi berkaitan dengan segala macam suara. Idrakus saut. Setiap suara manusia, setiap suara hamba, bahkan sampai baru suara hati, apalagi telah diwujudkan dalam bisikan, apalagi lebih dia keraskan suaranya, itu semuanya di Allah meliputi, Allah mendengar apa yang menjadi suara-suara manusia. cerita-cerita hati, ada nggak? Cerita hati, lesanya sih belum jerit, tapi hatinya sudah jerit-jerit. Biasanya ibu-ibu ini. cerita hati para ibu tentang suaminya. Mas kalian, walaupun masih dalam suara-suara hati, Allah mengetahui. Allah mendengar suara-suara. Dengan segala macam model suara, bahkan dari telah kita terangkan, walaupun mereka berkumpul di satu tempat, semua, semua mereka berdoa dengan ungkapan masing-masing bahasa yang mereka fahami, semua suara didengar Allah dan Allah yaitu faham tentang apa yang mereka minta dan tidak bingung dengan suara yang sedang diajukan manusia. Ini seperti hadis yang sering telah kita sampaikan. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa isakum kamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla mas'alatin wahai hambaku seandainya kalian semuanya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan manusia dan jin, berdiri di satu lembah, lalu semua mereka minta bahasa manusia macam-macam, belum lagi bahasa jin nggak tahu bagaimana, sehingga ungkapannya dengan segala macam bahasa di satu tempat lagi, dia minta semuanya kepada Allah Taala. Semua permintaan mereka lalu Allah kabulkan. Mana qasa mimma ini illa kama yang kusul mihyab idza hilal bar Tidak akan berkurang kekayaan Allah kecuali seperti berkurangnya jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat air yang menempel di jarum itulah yang permisalan berkurangnya kekayaan Allah taala. Sekalian, Allah mendengar suara-suara semua suara. Ini termasuk pelajarannya sekalian yaitu agar menimbulkan rasa khawatir, takut. Jangan sampai kemudian dia sembarangan ngomong. Seorang mukmin untuk dia berbicara itu mesti mikir-mikir dulu. Maka kata Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin itu lesannya di belakang akalnya. Apa maksudnya kawan? Mikir dulu baru ngomong. Bukan ceprat ceprot ceprat ceprot Baru kemudian dipikir, udah terlambat. Udah terlambat. Omongan itu bisa membuat cerainya suami istri, bisa membuat retaknya persaudaraan, bahkan bisa mengobarkan perang saudara. Omongan itu sangat besar dampaknya. Kelihatannya ya suara cul gitu aja, cul, cul, cul, cul. Kadang yang ngomong sudah lupa, padahal lukanya bekas omongan itu, nyeluweknya itu lebih tajam daripada pedang. Sehingga kata orang, kalau lukanya jasad karena sayatan pedang, itu bisa nutup mungkin berapa bulan sudah sembuh bisa nutup. Tapi lukanya hati Zibal sampai mati. Sampai kata orang tujuh turunan. Orang bakal nyambung. Itu lukanya terlalu dalam memang. Sehingga hati-hati mengeluarkan perkataan. Jangan sampai membuat perkataan yang akan menimbulkan madarat. Apalagi seorang mukmin dibangun di atas keyakinan Allah mendengar segala macam suara. Segala macam suara. Sampai Imam Ahmad pernah ke belum beliau merintih. Kalau kita mungkin ya kayak apa itu ngereng-ngereng, ngereng-ngereng, nggak ngomong apa-apa, uh, uh, kayak ngeluhkan tentang sakitnya. Kata temannya, uh, eh, Syekh, rintihan anda dicatat oleh malaikat dan didengar oleh Allah Taala tentunya. Maka semenjak itu Imam Ahmad tidak lagi dia itu apa merintih tentang, tentang sakitnya. Semuanya didengar. Maka keimanan kepada Allah Sami itu mesti membuahkan sikap yaitu hendaknya orang ada kekhawatiran yang buahnya namanya adalah murokobah. Murokobah Hendaknya dia merasa terawasi oleh Allah, suara-suaranya didengar, semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga dia mesti hati-hati walaupun sedang sendirian gak ada orang sama sekali. Gak ada orang, gak ada yang rekam, suara maupun video, gak ada sama sekali. Walaupun begitu tetap dia harus ada rasa takut karena di balik itu Allah mendengar semua yang dia ucapkan. Ini mesti buah keimanan yang harus muncul yaitu adanya muraqabah. Ada sikap muraqabah. Kemudian yang kedua, makna Allah As-Sami yang mesti muncul dari diri kita adalah Allah al-istijabah. Allah mengkabulkan segala macam doa. Udu'uni astajib lakum. Inna Rabbi lasami doa. Allah katakan berdoalah kalian pasti akan aku kabulkan. Inna Rabbi lasami doa. Allah katakan pula sesungguhnya Robku mendengar. Pasti mendengar semua doa para hamba. Sekalian, jangan pernah kita putus asa dalam berdoa. Jangan bosan-bosan kita berdoa. Apapun yang kita kalau lakukan kepada Allah pasti Allah dengar dan jangan sampai kita yaitu bosan berdoa karena Allah tidak pernah bosan untuk mengabulkan doa kita. Seandainya doa kita ini merasa belum dikabulkan Allah, berdoa sendiri adalah ibadah. Berdoa sendiri adalah ibadah. Sani kita merasa doa kita ini belum dikabulkan Allah dan pasti doa kita dikabulkan, asalkan tidak ada penghalang-penghalang terkabulnya doa, di antaranya banyaknya makanan haram yang masuk ke perut kita, maka setiap doa pasti akan dikabulkan sehingga jangan sampai kita bosan dalam berdoa dan apapun yang kita sampaikan kepada Allah, Allah dengar. Dan saatnya tidak dikabulkan, belum dikabulkan, doa sendiri ibadah yang bernilai pahala. Yang menimbulkan kecintaan Allah kepada orang mereka ini berdoa kepada Allah SWT. Oleh karena itulah, boleh juga jelaskan bahwa ketika Allah mendengar suara-suara kita, itu memiliki makna adalah tahdid, ancaman. Ancaman. Ayo. Ada yang kurung dulu. Ojo. Ini walaupun bisik-bisik, ojo sakar pede. Ada yang kurung. Ini orang terancam sehingga akan hati-hati. Kemudian yang kedua maksudnya ta'id. itu penguatan. Ketika Allah dan eh, ketika Musa dan Harun ada kekhawatiran ketika harus berdakwah kepada Musa, kata Allah, "Idhaba ila fir'auna." Pergilah kamu berdua menghadap Firaun, dakwai dia. Innani ma'akuma asma'u wa Saya bersama kalian berdua Aku mendengar dan aku melihat. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda lakukan, aku mendengar. Penguatan Allah kepada Musa, jangan takut. Aku mengawal kalian berdua. Kemudian maksud yang ketiga adalah yaitu Allah meliputi semua suara-suara dan diantaranya ada Allah yaitu mengabulkan mendengar segala macam doanya manusia sehingga jangan khawatir ada suara Anda, doa Anda yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekalian, semoga manfaat apa yang kita sampaikan. 38 kan? Musa'an? Bukan 58. 38. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah menjadikan kita semakin itu menanamkan rasa keimanan kita yang benar kepada Allah